Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bi tatimmus salihat اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأدهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله wa ifdad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni rawahu Tirmidzi Hadirin sidang jamaah setia bumi solawat dan para pemirsa TV9 di mana saja berada yang diberkahi Allah. Alhamdulillah kajian di Senin yang penuh berkah ini ditandai cuaca cukup terang. Mudah-mudahan cuaca terang yang tidak hujan ini merupakan pertanda baik bagi kita semua. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa mudah-mudahan sekelumit ilmu yang saya berikan pada kajian di malam yang penuh berkah ini senantiasa dijadikan nilai tambah dalam rangka peningkatan kualitas iman dan Islam kita ke taraf yang lebih baik. Kan ucapan Allahumma salli ala Muhammad Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin أحمد المصطفى سيد المرسل وعلى آله وصحبه مولاي صل وسلم دائما أبد على حبيبك خير الخلق كل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبد على حبيبك خير الخلق كل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مخ تختمي يا ربي بالمصطفى بلغ سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الحمد لله الحمد لله ستو sing rawuh kula dongaaken barokah umure barokah rezekine barokah anak turune Kajian malam ini bertema cukup menarik. Jangan marah. Password malam ini dulur ojo muring-muring supaya seger waras awake dawa umure jembar rejeki niki nek dijak selawatan wong sebelah mesti pincang Nduk TV kudu rungokno gak enak mesti pincang. Tapi akas nggone nduk ngarep. Nek jak selawatan mesti pincang. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. هيقول محمد صاحب مولى صل وسلم دائما أبدا Awas, mungkin kalau badai situ-situ. Ojo muring-muring. Supaya seger waras awake dawa umure jembar rejeki. Nek wis krungu rejeki ngono kawompak. Teko sing tuwek sama sing enom, amine ku kompak. Kajian malam ini berangkat dari satu hadis beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni rawahu Tirmidzi. setengah daripada tanda kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Rawahu Tirmidzi. Setengah tondone wong iku islame sempurna. Nek wong iku mampu ninggalno perkara-perkara sing ora ana guna lan faedahe kanggo awake. Understand? Setengah daripada tanda kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Rawahu Tirmidzi. Nek wong awam mboten ngerti setengah tandane kesempurnaan islami wong. uang iku mampu no perkara sing ora ana guna lan faedai Stop. Understand? Dari satu sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Kulo nemokno wonten petang polo pelajaran berharga yang dapat diambil dari satu hadis ini. Pinten Pak? Nek petang polo tak terang lo kabeh. Berarti kiai gak cerdas. Wong awam itu paling maksimum kekuatan ling loro. Dalil kita tak dituno siji, kok senen mana siji ya. Dawipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing ringkes niki, Pak. Yang pertama mengandung pelajaran. Meninggalkan sesuatu yang tidak berguna merupakan jalan keselamatan. Stop. Saya minta dongano selamat. Pak, Selamat iku larang cegahane. Percaya napa mboten? Sampeyan gelem duwe akeh omah apik bojo ayu tapi gak selamat. Selamat tok gak nyekel dhuwit ya brebes. ninggalno perkara perkara sing ora ana guna lan faedahe minangka dalan keselamatan. Sering kula matur lali sampean. Ora ana wong kebelowok sangka sikile wong. Kebelowok iku sangka sikile Pak. Sampeyan tak tukane selamat kunci ini Tinggalkan perkara-perkara yang tidak ada guna dan faedahnya. Sedina mang sampean kata pun dikire karo nyocote. <laughs> Untung jadi kayak urip sampean. seluruh yang hadir saya doakan menjadi santri-santri yang cerdas. Mampu meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada guna dan faedahnya. Pak, ngerasani wong guna nih, Pak, Sampeyan tahu ngerasani wong. <laughs> Jawabi hobi. Saking sering ngerasani wong, limang menit nek gak ngrasani wong dah singel. jenuh, Nek nganggur gak ana kancane lumayan gue nembong oleh sa RT topi keo no sampun sering kula matur lali sampean ana wong susah uripe ruwet utange akeh rezekine seret sowan kepada beliau Sultanil Aulia Asy Abdul Qadir Al Jilani radhiyallahu an. Syekh, berilah saya nasihat. Saya mohon jangan panjang-panjang supaya saya mudah mengingat dan bisa mengamalkan. Wali ini jawab ringkes. Perbanyaklah berbicara dengan Allah dan sedikitkan berbicara dengan sesama makhluk. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak. sehingga gare oleh perawat. Iki duduno. Ah. Niki lho kasih Joko. Ngomong Ngomong ini limang menit bener. <coughs> Sepuluh menit wis menggok. Ngarani wong. Caci maki. Menghujat. Seberapa jamu oh, metu fitnahe? Rong bolu menit metu ujub lantak takabure. usahakan kita memperbanyak berbicara dengan Allah dan sedikitkanlah berbicara dengan sesama makhluk. Sama tingali wali-wali ini Allah nih. Sekelas Mbah Hamid Pasuruan. Meneng. Umpama Dawo ya urusan ilmu urusan perkara-perkara sing ana manfaat lan gunane. Nggih betul? Pak. Sampeyan ini mantu-mantu paham. Jika Anda mengubah diri Anda, hmm, ngaji psikologi, maka realitas Anda akan berubah. Stop. Nek sampean gelem ngrubah awak sampean, Kenyataan sampean akan berubah. Perubahan seseorang tidak ditentukan oleh realitasnya, melainkan oleh makna yang ia ciptakan dari realitas itu. Ini dukur, Pak. Sing ngrungokno kudu kelas sarjana, sarjana, sarjono gak paham. Jika Anda melakukan sesuatu yang sama, maka hasilnya tetap sama. Ngono uang kepingin ini jembar. Penggalan mancing duk jeding, gak gelem mancing nang sego. Kongkono liwakake teko ndi? Mancing duk jeding pala-pala kayak alba. Jika Anda melakukan sesuatu yang sama, maka hasilnya tetap sama. Diterang Noah. Nek biyen iki rame Joko dipasang tulis. Saya harus pendekatan IT. Pak, ada blog. Apa blog? Ono Twitter. Ono Instagram. Lho Kali Kau ini kita Ono SMS, ono Facebook, gini betul. Kula niku esuk-esuk setetet manen jaga siratis. Iku sing ngakses bolong 80.000 wong, sak cetetan, Pak. Cet. Mane man wong bacalah bismillah, kita mulai aktivitas pagi ini dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iku sing ngikuti 80.000 wong punjul. Siap Kiai laksanakan tugas. Ngono e. Tapi sampean yo dua alat duduk hotel. Seperti ceramah malam ini, jangan dikira yang ngikuti orang ini. Lebih banyak yang di luar. Justru itu kulani kesulitan, tak kayak bahasa Indonesia tok. Sing ngene-ngene iki gak paham. Nek cara Jawa tok sing teko iki paham, tapi yang di luar kita korbankan. Angel apa mboten? Jadi wong Madura iki ya cara Jawa tok iki sampean selingi bahasa Inggris. Inggris Timur. Banyak orang mengeluhkan pekerjaan tapi tidak pernah melakukan perubahan untuk mengubah hasil yang didapatkan. Yo, ya apa ya? Aku tetelang pasar sepi. Gitu ku kasih sedok lho ya gak cukup. Mengeluh tapi tidak pernah melakukan perubahan untuk mengubah hasil yang didapatkan. Lagi senengi dodol lari. Nek zaman biyen dodol ya Allah, sebab ono barang didol oh, saiki ku butuh teknik, Pak. Bungkuse kudu rapi, percaya napa mboten? Ono teken teken sing menarik. Pak, Padha klepone sing situk ditele biasa nduk gotong, sing situk dibungkus apik. Terus ana tulisane. Insyaallah tulisane pinter. klepon maknyus. Luwe-luwe kelas wong Indonesia aku sing wong Jawa. Itu gampang tertarik dengan casing dan tulisan-tulisan yang ada. Pak. Sebisa aku ngenai, Pak, wae Ayu lah Pak Ayu, Wah, kita kukut temenan. Jangan kita mengeluhkan pekerjaan, tapi kita tidak melakukan terobosan-terobosan tertentu. Pak, sambat rezeki, tapi gak punya inovasi. Lah wong tau umroh nang Gus Ali, wong gudange umroh ditawani. Niki kiai paket kiai anu. Kula ngomong gedapus kula meneng. Akhire tak kunci, sampean durung lahir, kula wis nduk Mekah. Gimana kabur PT PT Surabaya kebiasaan dulu umroh umroh kula wis nduk Mekah pak. tawani bendina mali puak tuh ketawa gak mentas Pak kula nadai omonge tak kunci plek sampean durung lahir Dik kula pondok Mekah Lho iku jejak jawab, "Lah nggih Yai, sekali-sekali ikut kula." ya Allah. Coba ya. Coba digorek iki maju ae ya, wong. Saya tahu Pak Kiai ini lama di Mekah. Supaya situasinya baru Pak Kiai. Bersama-sama kita lah Pak Kiai. Jadi urip di era global ini mboten cukup pinter pak, kudu cer. Nek nawakno kelepon, ojo nang bulang. Hm, panggonane geser si tulangan. Sidorjo. Banyak orang mengeluhkan kondisi keuangan tapi tidak mengubah pola hidup dan tidak mau memperbaiki keterampilan guna mendapatkan penghasilan. Apa sih awak gak tahu duit-duit akeh Pas-pasan. Tapi tidak mau mengubah pola hidup. Sobo mulai Masak gak gelem, Masya Allah. Sarapan, Masya Allah. McD. Makan siang, KFC. Makan malam, Cianjur. Kokot apa batin? Satu sisi mengeluhkan keuangan, satu sisi gaya hidup e mewah. Kokot apa batin? Dungakno. ini kalau bahasa ini sampean pikir bahasa Indonesia enteng aja tapi gak paham gitu sing sing pidato liwu. Banyak orang mengeluhkan kondisi keuangan tapi tidak mengubah pola hidup. Wong gak duwe kok gaya hidup ya Allah. Ngombe aku wah. Pak. Lah banyu-banyu biasa digodhok lah wis padha ya. Aqua itu harganya airnya dengan botolnya mahal mana? Mari ngombe disimpan apa dibuat? Loh nek senenan ini. Bakul-bakul itu. Kiai kekeset dia. Mari dodol duit melayu kiai ini yang rezeki. Ya, apa iso manfaat ini. Nek santri-santri biyen ku ilmune ke sing manfaat banyak oleh hormat nang kiai ini luar biasa. Ya apa manakibe Mbah Hasyim As'ari. Khidmat kepada gurunya Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Madura. Ilmu ini manfaat. Ya apa insyaallah khidmatnya beliau Mbah Abdul Karim Lirboyo nang Bakolin Bangkalan. Diterang Noah. Mbak Karim Lirboyo itu sejarah mondok itu. Buru aniani, lebon aniani. Wong buru aniani oleh bawon. Iki sing arek nyang kali gak ero bawon gak ero. Ana sing mrolu, ana sing mritu. Wis gak paham Bapak ya? Bareng ngelompok akeh ditimbali karo Sayyidina Khalil Abdul Karim dalem. Parimu iku aja kowe pangan lho ya. Kowe mangan nduk nyai mburi wae. Iku dumno nang fakir miskin. Kok oleh santri saya kok nyimut. Bayang Bayangno, kondisine gak duwe bareng bawon iku kelompok. Abdul Karim dalem ya. Ojo kue pangan nak ya iku ya. Kekno bukara wal masakin nak. Awakmu mangan duk nyai mburi gua, Kok oleh santri saiki dilaporno polisi digugat deh. Bertentangan dengan HAM merampas parinya orang. Saya kan akeh guru ngaji dilapor wong tuane diurus nang polisi. Malang ya ana kula kan nguru ya Buntu kula ditangisi. Lho kula niki kenal karo bapak biyen, cuma karo kiai ini saya gak kenal kula. Sampak sidang nang pengadilan. Dadi lirboyo sakmono gedene memang kiai ini tirakati luar biasa oleh khidmanang guru. Didomno Pak kaya ani-ani didomno. Lah santri-santri saiki ana apa wong rokoke kiai ini disedot. baru kaya trep. Klengkenge kiai diprentesi. wis ana paya digawa apa piring di joko piring ya Allah santri-santri biyen iki nek ngaji ku mari asar wis teko ngancane jeding nyapu-nyapu arek saiki diurangi ngono saiki pun neten sanyo yai nek tak kejar sanyo iku gak ono sanyo ajaib butuh listrik ini mboten Benerene gak melok nyansu, ya wes diganti digeser paradigmanya. Listriknya saya yang nanggung. Itu baru gentle. Gini betul? Bondo tenaga enggak duit perhitungan. Tekon di derajat isok munggah ya kuntet yuk. <laughs> Udah kuntet ah. Sampe delok untuk kamus kuntet yuk gak ono, tapi bangga sok gede kuntet. Nek itu jasmani gak apa-apa lamun dek gak gitu bareng kursi. Bareng e rohani, rohani. Kuntete ilmu. Mbak. Mbak. Kiai Usman Sawapulo ini oleh guru nang Barom Litamim. Mlaku teko Surabaya teng Rejoso niku, Pak ngingang ngangsu jedhe, masjid, nyaponi tadi kiai keramat, santrinya, kebanyakan banyak hormat oleh gurunya luar. Saya iki poso, gak kuat. melek gak betah mangan doyan tirakat temo Kepikin duwe derajat teko ndi merampok gak. paham gak? Proses. Nek kepi derajat ya tirakat Pak uang. Pak. Eh, sampean poso ya gak kuat kon. Melek ya gak betah. Tahajud ya ngantuk. Sodako ya deleng-deleng. Sampeyan tak critani ana uang jemuan mulai celana ngapret duwe logur. Sing 200.000 dilebokno wong nang kaleng dijaluk eh. Nuwun sewu Pak Tamir masjid iku kudu dibangun dhuwit sing bersih. Dhuwit niku wau dhuwit kula mlebu nduk niku. Tak jauh mana. tak mire ya wedi kata tak balekno iki dhuwit karo kok men iki mang temenan ta kejadian iki Pak Oh diterusno nggih Dadi nek sampeyan mengeluhno soal keuangan Ya kudu jujur. Gaya hidup dan pola hidup ya gak ojo mewah-mewah. Ya kudu wanita ra. Sing nomor loro, keterampilan yang kita miliki harus ditingkatkan. Apa ya sing kakno duwe? Keterampilan. Ha duwe ya, akeh keterampilan gak tahu. we mau ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah. Ndondi ana dhuwit logur teko langit. Mulai ana humor apa Cina ku nek ndonga kok cepet hasil. pola disokrok-sokrok. Lu kan guyone wong ngomong sekalan. Cina ku nek ndonga sokrok-sokrok. Bisa dilanjut. Jika kita mengendaki perubahan dalam hidup, dan mendambakan hidup bahagia, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengubah pikiran. Tadi pikiran itu diubah. Sing api pikirane. Ojo pikir bilang deso, mangan gak mangan nek nglom. Wes itu gak batuk temenan, Pak. Wong gedang ae nek gak dipisang ngelumpuk akhirnya wis Allah kuru godhonge iku citi ada keterangan angin pisan bedah kabeh. Pisang saja kalau tidak mau dipisah tidak bisa tumbuh so. Jika kita mengedaki perubahan dalam hidup dan mendambakan hidup bahagia, maka yang pertama harus kita lakukan adalah mengubah pikiran. Pikiran melahirkan kenyataan. Kenyataan itu akan meluas dan menyebar. Apapun yang Anda pikirkan akan menjadi kenyataan dalam diri Anda pada waktu yang sama. Maka belajarlah berpikir positif. Sing sapa wong pikirannya api, insya Allah akan menemukan kebaikan. Diterang nota. Balak balik tak terang loh sampai ini tok. Sampeyan tirokno kula nggih. Sing kompak sitok aja sama kececer. Aku bisa. Aku bahagia. Aku Aku sukses. Aku cerdas. Aku kaya. insya Allah menjadi kenyataan. Pak, bisa dilanjut? Pikiran melahirkan kenyataan. Kalau pikirannya baik, insya Allah kenyataannya akan baik. Tapi nek pikirannya jahat, elek, nemu elek terus. Belajarlah berpikir positif. Karena pikiran melahirkan kenyang. Apa yang kita pikirkan akan menjadi kenyataan dalam diri kita. Dalam waktu yang sama. Maka belajarlah berpikir positif. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Manusia selalu mengalami pasang surut dalam hidupnya. Stop. Wong sini wong ngorep Pasang surut. kak ono wong jaya terus, kak ono wong susah terus ya kak ono. suka dan duka, senang dan susah. Selalu datang silih berganti. Percaya napa mboten? Menghadapi kenyataan ini Islam mengajarkan kepada kita sifat sabar dan syukur. Sama tak no punya dua sifat ini. Satu sabar, dua syukur. Dalam masa-masa sulit, manusia dianjurkan bersikap sabar. Kesabaran diperlukan agar seseorang mempunyai kesiapan mental menghadapi kesulitan. Sejalan dengan pesan suci Al-Quran pada surat Ali Imran ayat 200. Ya ayuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dibuka ya surat napa Pak? Ayat pinten? Ya ayyuhalladzina amanu sbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wonten ayat menikah disebutkan bahwa sabar itu ada tingkatan. Ada tiga tingkatan. Gue degerapa kawai, dewe kira duwe tingkatan tinggi. Pertama sabar dalam arti siap mental menghadapi berbagai kesulitan. Isbiru Isbiru itu sabar dalam arti siap mental menghadapi berbagai kesulitan. Kadang-kadang awak waras, rezeki seret. Gini betul? Wis awak loro-loron rezeki seret, bojo gak nganut. Waduh, sudah jatuh tertimpa tangga. Wis benjut keben. Nek ana wong benjut popur jek lumayan. Wis benjut ke awak loro-loro rezeki seret, bojo gak sabar, anak gudo. Bingung napa mboten? Gak bingung mana mumet, Pak. tiga digaris bawahi isbiru. Sabar dalam arti siap mental menghadapi berbagai kesulitan. Kedua, sobiru. Sobiru adalah sabar dalam arti ulet dan tahan banting dalam usaha mencari jalan keluar. Stop. Rezeki seret. Ya berusaha. Gak jodoh rasanya awak tetul tempe. Mosok balik-balik gak tadi. Oh, saya kira kopi. Buka warung. Tak pikir-pikir warung sing luwaris dinane warung kopi. Nduk ndi-ndi Tapi ya sing sabar, kadang-kadang wong tuku kopi ku sak gelas iku ndongkronge ku 6 jam. Ha sing dodol ngene, Pak. Nek tumbas yo mriki mantun diombe nggih wangsul Kira-kira wonge ngamuk to. Dadi wong ngandok kopi ku tuku sak gelas, gedab bruse rong Dadi lo waris bae dereng karuan duwe akeh wong sing nongkrong karo jenengan. Wah, sampeyan iki wong nek wong kene tak tutunno. Engko omong kuwi sampeyan cek nggih. Nek sampeyan ro teko pertolong tulangan ngulon. Iku ana desa jenenge Janti Kalang. Desa napa? Perbatasan Telasi. iku ana warung kopi eling eh, mbok Amerika ngono Pak. Dadi warung ndok kene ku sing ngombe kuat-kuat anu. Sing ngombe ora ame sepeda ngene ya mene iki wis 500 sepeda ana. Iku tak teliti. Apa sing dodol eling sahri ini ngono ta kene. Nggih mboten niku. Setelah saya ditemu wonge sewabar. Masih gak duwe gak ero, wong ngombe kene ono to. Oh iki. Dadi nek ana wong ngomong warung kopi gak iso laris nek gak ana ya tidak selamanya benar. Ngene mboten? Ngene kula ngomong ini ya. Ojo langsung percaya, bukti buktekno. Gini pun di warung kopi eling gene Amerika. tak tinduk kebon-kebon ngono kan. kono. Sampeyan tak critani Amerika gak paham, janti kalang yuk gak Jadi pertelon tulangan sampean ngulon notok. iku desa Telasi. Kuwi ulane tidak desa janti kalang. Nduk kono wis tahun warung kopi niku luar biasa. Turun ana warung kopi sing koyo ini bombing ini men top napa? Pak. pun makleren makleren di ngelumpuin di gue pak. Maklar tanah, sepeda motor, maklar berkorong, ngelumpuin di kono. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. <laughs> Masya Allah hati. Hati sobiru adalah sabar dalam arti ulet. Dan tahan banting. Menek tiba munggah mana. Menek tiba munggah mana. Itu sobiru. Gudang garam kediri ku dadi go internasional. Itu tuh moro. Ini ku jatuh bangun pak Cina itu kok besek. Bangkrut. Tangi mana bangkrut. Esok mang lo kula iku ngaji lo, Semut. Semut iku nek menek, nek kepelorot, iku mundur sik. Munggah maneh, Pak. Lah sampean tiba ngono gak tangi are. Tapi semut nek menek nek mrono iku gak kuat, iku atret, Pak. Nyusun tenaga, gak maneh. Loh. Bener nek Quran. Ana isbiru ono sobiru. Sobiru dalam arti siap mental menghadapi kesulitan, sabar dalam arti ulet dan tahan dalam usaha mencari jalan keluar. Ojo gampang putus. Sama tak tuan tadi bang sing tahan pantai. Tadi kudang karam gak morot topa, Itu berangkang besek rugi. Tangi mana? rugi tangmen. Tadi perusahaan raksasa. Maka orang bijak persemboyan lebih bagus dari kecil menjadi besar daripada asalnya besar terus me Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ah. Ketiga, itu Robi itu adalah sabar dalam arti tetap waspada terhadap berbagai kemungkinan. Siap mental dalam menghadapi berbagai kemungkinan. Karena rumus dunia itu serba mung. Saya Saiki oke tahun ngarep gak duwe. Ono tak ono. Saya gak duwe rong tahun kas jaya ono tak ono. Sama harus siap mental. Pak. Ya Allah. tak doakan. Kecil-kecil menjadi kepala, jangan sampai menjadi ekor. Lebih baik menjadi kepalanya semut daripada menjadi ekornya gajah. Tak pahami. Sampean sing dadi pelayan, saya doakan dari jerakan. Kula nulis buku niki bagaimana santri yang asalnya pelayan menjadi sing asale kuli tadi bos. Diterang ngene jawab, kok kabeh kalah karo takdir ya, tak idoni kon. Keliru kon oleh Muhammad sembarang tiar sik lah. Ya iya, wis kula mboten nangan ya takdire mboten kathah ya. Ya masih lara ditambah nong takdir gue ya tak jotos kon. Ngajine nduk endi pian. Bangkit Pak nggih? Sampeyan tak dongakno sing asale kuli dadi jerakan. Asale pelayan menjadi bos. Ikuti dan simak kajian malam ini. Sampai tak dungan tadi santri yang cerdas. Ah. Setiap orang tidak dapat terlepas dari nikmat dan cobaan. Loh. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Nek ono nikmat, di sana ada cobaan. Ora ana derajat sing gak coba, Pak. Nek kepengin derajate kuat diangkat ya kudu kuat, Cuk. Ya Allah. Lah ini wong macam-macam. Mono sing dicoba ekonomi. Digodho anak, kadang-kadang rezeki lancar awak waras bojo gak nganut nyocot eh. coba ya ya dia siasati nek kepin gak krungu ngomongi bojo sing nyocot mang ya tuku helm tro masih awan-awan gaine Lah sing wedok melok ngaji kene yo ya gaine tak coplong. Hati ana wong dicoba sing wedok iku ya Allah ngamuk ayo ana. Gus Ali mboten enten ajae ilmu sirep ngoten. Napa sih, Pak? Bojo kula iku nyocot wis apa Lumayan sih, Pak, timbang nyetel radio. Nggih mboten ngoten. Kuping kula mboten kuat, Gus. Coba, Pak. Coba. Masih ngono ngrejekeni lho. Panjenengan nggih, Gus. Ngrejekeni iku. Insyaallah biasa gak pate ayu ngoten niku, Pak. Panjenengan nggih, Gus, ngrejekeni bojo kula niku. Masih ana mall nyar buka ya gak kepingin, masyaallah. Masih ana wong tawa wedak ya gak kepingin. Insya Allah. Coba Pak. Sing sabar ya. Monggo diterusno ngaji niki diikuti dengan tenang sampean tak tunggak no. Masya Allah diangkat derajat sampean karo Allah. Allah melengkapi manusia dengan insting dan perasaan. Karena itu seseorang dapat mudah terpengaruh oleh segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Nek sekitar ini wong api-api, santri-santri ini. Ya mengaruhi nang pikirane, mengaruhi nang akhlake, mengaruhi nang tingkah laku. Apa? Manusia itu dititipi Allah insting dan perasaan. Mudah terpengaruh terhadap apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar. Percaya napa mboten? Luwe-luwe nek sing ngomong iku TV. Hmm. Wis kare dicek maneh. Pak. Jadi uang itu gampang terpengaruh oleh segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya bereaksi terhadap segala sesuatu yang ia lihat dan ia dengar dari orang lain. Ada kalanya nek gerungu cerita susah yo ya nangis sedih. Nek banyol-banyolan yo ya ter bahagia dan sedih, senang dan marah serta berbagai emosi jiwa lainnya. Salah satu hal yang dilarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibiarkan belakang dan berkembang adalah sifat marah. Ngamuk. Itu jadi jarno, penyakit itu. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini kal la Farod dada miraron kal la takdob. rawahul bukhari Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Berilah saya nasihat Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jangan marah Ojo muring. Lelaki tersebut mengulangi perkataan sama dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pun dengan jawaban yang sama. Latagdob, jangan marah. rawaul Bukhari. Sebanyak tiga kali. Hmm, syutingin. Pinten? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang kalimat dalam sebuah hadis, yaitu jangan marah. Begitu pentingnya makna sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Sehingga ilmu pengetahuan membuktikan dengan mengungkapkan bahwa emosi berpengaruh besar terhadap organ tubuh manusia. Stop. Dawe yang Nabi bisa dibuktikan secara empiris melalui riset. Ilmu kedokteran modern telah mengungkapkan, menemukan Uang itu nek moring-moring, marah, berpengaruh besar terhadap organ tubuh manusia, terutama jantung. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan tak dongakno jantungnya sehat. Kuat. Ojo moring. Ojo moring-moring. Supaya seger waras awak e dawa umure jembar je Ternyata dunia ilmu pengetahuan telah menemukan bila seseorang itu marah berpengaruh kuat terhadap organ tubuhnya, terutama jan sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh IDI Ikatan Dokter Indonesia wolong polo lima persen angka kematian do Indonesia ini rata-rata di latar belakangi adanya gangguan penyakit jantung. Sing 15 persen dibagi penyakit-penyakit yang lain. Pak, begitu hebatnya sabda beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihati uang gak tahu, jangan marah, jangan bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Ah, nek wis wong e ngamuk. Akibatnya pemarah akan mudah terserang berbagai penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Serangan jantung dan darah tinggi ini merupakan penyakit ranking ke satu dan kedua di dunia ini selain diabetes. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi penyakit yang ngomongin itu mulai di ranking. Iku nomor siji Insyaallah. Loro darah tinggi. Tiga dia umpama wong sak masjid sak mene kita tak dokter kon meriksa. Aku wanita tohan, Paling akeh darah tinggi. Sing nomor loro kencing Mulai kula winginane ku maca koran niku. Kaget lho. Dituteno. Lebih dari tiga ribu sekian istri di daerah Jawa Timur ini melakukan gugat cerai. Siji polae dhek iku pekerja punya koyo Sing nomor loro sing lanang ora patek lanang wis jelas ya masjid iki lanang yo tapi ora patek Wakire ngomong sing wedok kuwelek, Pak. Kula wingi nani tamu wong rada gendeng ngono ku tak sawat. Tak tutule aja ngono, talak iku dik ya nduk wong lanang. Aja kentel-kentel ku kacal kae. Ngomonge kawas. Yai, jenengan pun ngoten. Kula niku sing ngrasakaken. Mboten kuat kula. Tinggal nyengi kendeng. Jare bojoku wong kendeng pajan wong kendeng. Ngomongin sing bar sing masak sing gak Api-api wis gade teh dengaling-aling. Didosno, Pak. Wah, engko ndukono tak kandhani. ini lho koran metu sekian orang yang gugat cerai. Nek biyen niku wong sing megat kan sing lanang apa? Sakniki lho pengadilan niku sing akeh dudu wong lanang megat sing wedok, sing wedok megat wong pengaruhnya akeh siji oleh kaya loro rumah loro dalan. Insyaallah, lamun dipegat iso njogo tas minggat dhewe kuwi iso wis ndal. Allahumma sholli ala Muhammad. Bener. Uang nek ngamuan akan mudah terserang berbagai penyakit, terutama jantung dan tekanan darah. Inilah hikmah dibalik sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qal la taghdab faraddada miraran qal la taghdab rawahul bukhari ternyata dunia ilmu pengetahuan modern ilmu kedokteran modern bisa menemukan masya Allah kehebatan dari sabda beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini Pak Sampeyan tak dongakno jantunge sehat. Kuat. Kula nggih mboten ngomong jember wong nek jantunge sehat kuat. Liyane ku makmuman di dalem melok sehat lan kuat. Nek arek sampean kok loyo ae jantungnya jantunge ku. Distribusi darah yang ke urat penis itu jatahnya kurang. Ngerti urat penis ya kon? kedip-kedip. mbak menawa gane sampean kok alum masamu. Eling kesiram banyu es. Iku loro badine. Jantunge gak sehat. Darah tinggi utawa diabetes. Wis telu iki. Engko nangol lab hasilnya tak wacoe. Nah adik metu teko telu iki tak kei hadiah sampean wis. Niki kula yai kuduk. Kau usah dipijet nerono-nerono nang lab ya engko hasil lab e tak wacoe. Aku gak ndili kersa. Siji jantung error. Loro darah telu diabet. Wes. Sing wedok marang wedok. teng pundi abahe? Mbuh. Ditakoni enak teng pundi apa jam? Mbuh. Aduh. Berarti ada sebuah kebutuhan yang tidak terpenuhi. Mulai jawab kuat. Mbuh. Pak. Pak. Bisa dilanjut seorang profesor. Profesor itu guru besar, Pak. Itu guru SD ya. Di Jepang. Melakukan riset, riset di penelitian. Yang hasilnya sangat mengejutkan. Saya mencatat ya. Sakit ma itu bukan hanya diakibatkan oleh kesalahan pola makan. tapi justru lebih didominasi oleh stres. Stop. Uang naik stres, sing kena dilit lambungnya. Dipangani ya loro, gak mangan yang loro. Ngentat, ngentut. Nek ditabuh, ini ngonok terbangi, bung, bung, bung. bung. Pandangane moto kasok bening kepiur-kepiur. Iku kudu disantet wong. Berawal dari stres. Mulai sing akeh dikire, sing akeh wirite, sing akeh istighfare, sing akeh solawate, atine cek tenang, pikirane cek tenang, insya Allah seger. Mbak, Nek ana wong lara mah ya kek ana abet obat saputi. Kula niku apal obat iman niku. Baik yang cairan, tablet, kapsul apal kabeh. Dulur-dulurku kabeh yang mendengarkan ceramah saya bila ada yang pernah penyakit mah tidak cukup hanya diobati secara medis. Tapi harus diselesaikan hati dan pikirannya harus tenang pikiran dan hati bisa tenang nek berkeyakinan Allah lah penguasa tunggal di jagat raya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Mikir wedala wis ana sing ngatur Allah wis. Wis tak ikhtiari wis anak yo ya tak sekolah, no yo ya tak didik tak kenalno kiai kok ucal ucul mosok ditaleni. <laughs> Paham? Jadi nek masih mari ikhtiar di dipasrahno merono. Ojo pasar rono tok terus gak ikhtiar itu dudu tawakal. Gak cerdas yo ngene betul? Jadi tawakal itu setelah berusaha. Wis tak ulang wong anak gak wedok wis tak ulang. Wis kenal lo kiai, wis kai berit, Kok cik setan. Pasan orang Mari sholat di fatihai. Ditirakati. Disentuh dengan pendekatan dengan doa. Insya Allah. Insya Oh jadi senang, itu gaya pun kan gak ngerti bapak tak untal main ini kan. Gak selesai nih hari saya ingin lawan pak. Nek lanang sih tidak gelut ya men. Sampeyan tak dongakno sehat. Tanpa minum obat. Supaya jauh dari stres, Sampean kudu berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa tunggal di jagat raya ini. Salah sing Allah Bismillahirrahmanirrahim. Buka warung kok disirati wong beras kuning. Ah makan di pitik tambah sugih. lu ngono lho ya. Lan buka warung disirap uang beras kuning gak sok turu. Waduh, ya apa ya? Wadah wis gawat iki gawat. Mlebu metu suwetet wae. Gawat iki teman-teman. <laughs> Sing cerdas ala jari yai mang kunci ketenangan iku berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala penguasa tunggal di jagat ini. Bismillahirrahmanirrahim warungku disirati wong insyaallah makani bete. Selesai turu-turu yo ya enak. Si oh, ono panjene do alam induk menyene wong ini ya Allah. Wong lemah putra iku marung nangis, nangis. Marung tas berangan, nek diblek mambu diblek mambu. Saking kepene petuk kula gopo masya Allah sandalan wis sisian. kundi lemah putra kula niyai nggih semerap sampean nggih TV mboten tahu semerap. Niku wedi kula kepeksa. Lho aja kepeksa. Metu kono nang pos kono bali omane aja kepeksa niat Metu iwang sing gak ana untune iki. Mboten kula kan bali kono. Ojo kepaksa silaturahmi. Nopo kacat sampean? Kula ini susah kusali. Buka warung, bondo pas-pasan. Setiap kula blek mambu sego Kuplok Hm, iling nang ngene. Terus napa? Nggih nuwun sewu Gusali sampean kesaktian sampean. Yo bisa nih mboten mampu? Tak warah. Bu, bu. Sampeyan nggawa gula sak kilo ae. Kiai kon ngetokno kesaktian, Pak. Kemurahan karcise, Bu. Wis engko nggawa gula 100 ton ngono rada. Pantes nggawa gula sak kilo ae. Kiai kon ngetokno kesaktian, Pak. Ngapunten, Yai, panjenengan duwene niki. Kalah kula, Mbok. tak waras. Sampeyan kok cerdas, sering mirengaken pengajian sampeyan. Loh. Kula niki sering walaupun kula mboten nyantri ya ini rebo ini mirangat pengajian sampai Nggih, Bun. Kula terima, Pak. Kula aja seneng. Bojoku tak dolit. Kayak ono kudung, deh Kayak ono sandal apa, Pak? sandal itu sisi. Golek ono sewek sing api sabun sing api tak kawan. Tak wara Niki nek sampean duki griya, sampean adus. Sampeyan gawe sing api api sampeyan buka warung. Iki nek mambu adang sak kilo, tak kei sak pintal. Nek sampeyan nadang 5 kilo kok mambu tak kei 5. Dumoten Yai. Mun tak percaya Bu, iki tembus sak kopi niki. Moro ini maneh nggo apel. Alhamdulillah Yai. Dijabahi Boten mambu. Sampeyan percaya sampeyan niki duduk sebab kula sampean sing ngayu niki lho boleh kudungan. Gini iki barokah ini. Ngoten ya. Insyaallah nek kalau maneh kula tukono jilbab purun. Nah, ini namanya sentuhan-sentuhan dakwah yang bersahabat. Masalah yai, kulo bejo anak kulo kok pinter yai oleh milih cewek oleh lho kulo kula no sampai hmm, sampean iki gak patek kuning, mulai tak gerane kelil-kelil sing rada peteng. <laughs> Cek serasi. Nek iki seweke putih, wah kontras, Mak. Oh, ngoten Alhamdulillah. Duduk cobriya, nek niki sampean iki adang 5 kilo sampak mambu, tak lironi 5 kuintal. Nek buka warung adang 10 kilo mampu tak lironi satu ton. Kula ngomong ini duta kabur menanamkan sugesti karena sugesti itu separuh daripada keberhasilan. Understand? <laughs> Saking buyang. Sama tak dengar pikiran positif ya. Dua, hipertensi alias darah bukan hanya diakibatkan oleh banyaknya konsumsi makan yang asin tapi lebih didominasi karena kesalahan dalam meminit emosi. Jadi uang darah tinggi itu sebabnya kakek mangan asin tok kurang cerdas di dalam meminit ilmu muring-muring perkara yang gampang digawe golek ya gak lah itu ya aku gak ada darah nek kita gak ketemu ya istirahat kau kok main ketemu gak mau aku gak ketemu saya ya cedera darah tinggi temenan Pak sing pinter nggih mengelola emosi nggih kok rodok tegang ya menyanyi Lagu ini Mas Habi sing lawas-lawas. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Langga dengge? Masya Allah. <laughs> ah, insya Allah. Wepat. Lagu ini lho sing kurang setuju lagu Umai Rama judulnya kiamat. Kiamat kok ditabui. Sing nomor loro lagune Idai Lela siksa kubur ditabui. Kak setuju belas aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, aku itu ide lagu-lagu lagu ini bimbo itu loh. Menyayangi anak yatim. Itu sewenang kalau. Rasul menyuruh kita menyayangi anak yatim. Lakukan nggih? Rasul menyuruh kita mencintai orang miskin. Tahu kepedok bimbone tawar. Lagu kurang cerdas, Mas. Lho napa yai? Plus ibunya. Jadi aja arek tok plus Sing butuh disayang gak itu tok, sak nih Rasul menyuruh kita, lagi menyayangi anak yatim. Rasul menyuruh kita mencintai orang miskin. Plus iku sing rondo-rondo Allahumma sholli ala Muhammad. Tiga kolesterol. Bagi hasilnya riset. Mbak menosin di kolesterol ya. Gak usah ngombe sokot, gak usah ngombe wit cakeban. kebon. Lho ngono Bukan hanya diakibatkan oleh makanan berlemak, tapi rasa malas berlebih yang lebih dominan menimbun lemak alias gak gelem olah mangano sobuntut, mangano gulir awan silakan tapi imbangi dengan olahraga yang cukup terukur dan teratur insya Allah tidak ada koles ana uang iku sikile abu ngongso Yuk suwuk kolesterol kula dukul yai ini disowok nggo banyu. Nggo banyu gak situ Pak. Sak dus iku. Dikongkon nyebul. Wah, ora blangkemen, Jai. Bojoku tak celuk no training dik kaos ambek raket sing elek kekno. Kekno rok anu kok sak slop. Cek badminton latar kono karo arek-arek. Seminggu kula kirim tampil-tampilan mriku insyaallah. Wis nang oleh. Bagus kolesterol. Jadi kolesterol bukan hanya diakibatkan oleh makanan berlemak, tapi rasa malas berlebihan yang lebih dominan sehingga lemaknya tidak bisa terurai. Understand? Pengajian rangno kesehatan. Pat asma mengi ampek ora oh, sing mengi hati ini hatine anu kuwi ono biola Iku tutup biola am ampek bukan hanya karena terganggunya suplai oksigen ke paru-paru tapi sering merasa sedih yang membuat kerja paru-paru tidak stabil. semua Sembarang dipikirin mbak sedih. Delok sinetron sama nangis. Nah, ketepaan sinetron itu Masya Allah. Kejamnya ibu Nah, sutradara kan pinter. Sing tidak ibu tiri itu mesti judas elek. Nah, anak diri mesti rodo ayu terus mel dikepui terus marani sare ondo. Lah iki wong delok niki dudu akale sing digawe tapi perasaan jahat. Nek nduding-nduding iku yo jahat. Nek itu ya sano yo ya, disia-sia. Lho iku sinetron. Mboten ngerti nek kejeme ibu di iki disetel sutradara ya dibayar. Melase anak tiri iki ya wis disetel sutradara dikongkon melas ambek nangis. Dipikir kasih turu, su, kumang nyengit. Sembuaran ditangkap dengan kesedihan. Melihat segala sesuatu direspon dengan kesedihan. Nek ngono, asmah yang akan datang. Mengiam ini ambaan. Lah ya apa sing lanang gelem ngeloni wong sing wedok iku ana sulingan. sing lanang tengel tengel ditarik model. Mo apa bah Masya Allah ana wong dodol putu. Ira putu ani kok. Iku duduk sebab suplai oksigen ke paru-paru yang kurang, tapi sering merasa sedih yang membuat kerja paru-paru tidak stabil. Lima diabetes, wiki paling akeh iki. Penyakit terbesar ranking ketiga dunia. Nek Liga Inggris sing nomor siji City. Nek penyakit jan darah insyaallah telu diabetes. Indonesia ini empat besar dunia diabetes. Selain Cina dan India. Amerika, Cina, India, Indo. Sekarang ono wong sakti kena diabetes, Pak. Karena diabetes itu ibu dari segala macam penyakit. Nek nang jantung, ya jantung sing kena. Nek nang ginjal, ya cuci Darah. Nek nang paru-paru ya TBC. Nek nang manuk ga iso. diabet bukan hanya karena terlalu banyak konsumsi glukosa, tapi sikap egois dan keras kepala yang mengganggu fungsi pankreas. Sing sabar ya. Sing sabar ya. Ojo egois. Jangan egois. Berjiwalah altruis. Insyaallah wis egois, keras kepala ngamuk insyaallah orang bulan kas diabet. Kulo wingi diparani kanca kula nduk IAIN nduk pangling kula. Masya Allah, waktu kuliah aku bintang IAIN saking ayune arek. Golek iku wis kecuwi gak ketemu, ya, masyaallah. Salaman ngene lho, tanganku nduk kene mrono. Ya. Duduk khusyuk mlese. <laughs> Masyaallah, Gus Ali, lho Gus Ali dan Gus Diabet, untune merotoli, Pak. Meripate wis gak terang. Wis dalah Gus, sampean tokno keramat sampean. Ya opo aku cek boleh jati wuni Gus apa? Tak suruh sing sabar sampean. Nggih kuwi sing ngabot ya kula iku ngamuk ae. Duh repot iki. E. Sing sabar sampean. Bener. Diabet bukan hanya karena terlalu banyak konsumsi glukosa, tapi sikap egois dan keras kepala sehingga mengganggu fungsi pankreas. Sampai tak dengan sehat. Enam, penyakit lever. Uang naik naik lever, ya Allah. Hati watengi gawat deh. itu santet uang. Lever ya bu. Bukan hanya karena kesalahan pola tidur. Tapi sifat suudon kepada orang lain yang justru merusak hati kita. Cowong dicurigai. Wes pokoknya ono sak obat itu wes Ya di Syria ya kemarin. Curiga. Ono tonggo marung laris dicurigai pesugihan. Wah kak, kak beres itu. Entong itu lamongan ini. Karena seringnya suudon. Insya Allah. Sehingga hatinya rusak. Membesar. Jenenge lek diobat noro-noro masalah keliru nang dukun waduh tambah dipedek-pedek wis kelangan wedhus ganti jaran waduh <coughs> kokot terakhir saking bingungnya ini itu penyakit biasa disantet tanggamu iku lho akhire wis gak waras ngarani wong ruwet nama batin loro wis lara secara fisik dadakno dosa e tambahan mana ngarani wong Pak mulai benar Jalaluddin Rumi. Bila Anda sakit, pergilah ke dokter. Bila hati Anda yang sakit, pergilah mencari kekasih Allah. Tujuh, jantung koroner. wakai jantung koroner. Bukan hanya diakibatkan oleh sumbatan aliran darah ke jantung, tapi jarang bersedekah membuat jantung kita kurang merasa ketenangan sehingga detaknya tidak stabil. Roto-roto wong sing kena jantung koroner iku wong met. Polai kaget kaget kaget kaget. Maulid Nabi ana urunan pengajian dek 17 Agustus urunan dek bangun masjid. Seringna kaget, jantungnya detak tidak stabil. Kena jantung koroner sing melaran duduk kupinge, boleh jantunge me melar. Melari jantung situ satu selawi juta. Giring duduk di Saya akeh wong. Gak tahu nyokong masjid, gak tahu bantu pondok, diwetung. Penyakit teko. Jantungnya sing kena. Akhirnya dimelari. Sak melari satu selawi juta. Nek papat 500 juta. Nek donyane tek wonge Mulai mumpung sampean iki durung entek durung matek. Sing ngakas ngaji ya. Nek salaman mbek kiai usah nono lemeke. Cegak kena jantung koroner. Salaman karo yai senin senen wis tak 10 juta. Nek sampean iso masyaallah balak-balik ngene istiqomah lillah insyaallah. Insyaallah dadi wali sampean. Ya, Lho serius niku. Pirang-pirang wong dadi waline Allah duduk kae salate, duduk kae wirite. Tapi lomane ing dalem maring sak padha-padha. Mbah Sahlan dadi wali krana loman. Mbah Hasan Sepung genggong dadi wali polai loman. Mbah Kusnan arak-arak dadi wali polahe loman. Rata-rata waline Allah diterno teko sifat loman. Iki loh. Jantung koroner bukan hanya diakibatkan oleh sumbatan aliran darah ke jantung, tapi jarang bersedekah membuat jantung kita kurang merasakan ketenangan sehingga detaknya tidak stabil. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekedar mengingatkan bahaya marah dan berbagai dampaknya. Tetapi juga menjelaskan cara-cara dan langkah cerdas untuk meredam marah. Dan menghindari bencana yang diakibatnya. Diakibatkannya. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An atiyabti an atiyabni urwata as-sadikal kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ghadaba syaitan, wa inna syaitan khuliqa minan nar. Wa inna ma tudfa'un nar bil ma. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. An Atiyah bin Urwah as-Sa'dikal kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ghadaba minasyaitan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar. Wa inna ma tudfa'un nar bil ma. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Diterjemahkan ini Sesungguhnya marah berasal dari setan. Dan setan diciptakan dari api. Sesungguhnya api padam oleh air. Jika salah satu dari kalian marah, berwudulah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Allahumma sholli Muhammad. Tadi wong nek ngamuk aneh. Sesuai gak dikudo setan, dipek mantu Sing sabar ngomong bojo sing sabar, ngomong anak sing sabar, ngomong masyarakat sing sabar. Sing sabar. Kula diundang wong ngaji watu ya Allah, nggih sabar. Ngundangi karo nek ditekani lho gak imbang. Wong ngundang, masyaallah pun. Niku pun panjenengan ketepun. Diparani ya klutik. Ya kula guyu. Akhirnya tak siasati. Wis nek awak kula longgar ya tak budali. Nek awak kula gak longgar tinggal turu, Pak. Dipikir teman-teman ya darah. Wis lagune. Kadang-kadang ngundang kiai mbelai petik, petik jago pengadon. Panitia ana 75 dilebokno kabeh. Lah kula karena ana untune kalah banter. <laughs> Pompong dorong kisinan nyengkris aku tak lulu lulu. Lang petik si itu dikeroyong pitung iki. yo. ngalah nun sewu kula niki. Monggo Gus, nun sewu kula niki Gus. joko kondisi nggih mboten purun mangan dalu. Lho napa Yai? Mubalik nek mangan dalu nggak rekak Nek mboten betah melek, mboten saged ndongaaken panjang-panjang. Alhamdulillah cari panitia. Pun tak selesai nih Yai. <laughs> Insya Allah ternyata Kiai cukup taktis nih. Nyengkel dengan ya Allah ya. Wong sing ana untune nyokot jago pengadon kecoan jaga. Ya apa kabare ana kiai gak ana untune disuguhi petik jago? Allahumma salli ala Muhammad. Ah. Ada juga cara lain untuk meredakan marah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan mengubah posisi tubuh saat sedang marah. Hal ini juga didukung oleh dunia kedokteran modern yakni dengan mengubah posisi berdiri ke posisi duduk atau berbaring saat sedang marah sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi darin kal inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal lana idza ghadaba ahadukum wa huwa qaimun falyajlis fa indaba anhul ghadabu illa falyattaji rawahu Ahmad wa Abu Dawud jika salah satu di antara kalian marah dan ia berdiri hendaklah ia duduk. Jika marahnya hilang dengan duduk jelaslah sudah. Dan jika tidak hilang marahnya, hendaklah ia berbaring. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. di titik ini. Dunia kedokteran mengungkapkan, dunia kedokteran telah membuktikan bahwa ada banyak perubahan dalam tubuh manusia yang terjadi akibat marah kelenjar adrenal atau kelenjar supra nali di atas dua organ ginjal mengalami proses sekresi yang menghasilkan dua jenis hormon yaitu hormon adrenalin dan hormon noradrenalin. Hormon adrenalin dihasilkan sebagai respon terhadap setiap jenis emosi atau tekanan jiwa seperti rasa takut, cemas, marah. Hormon ini juga diproduksi sebagai akibat kurangnya zat gula. Pengeluaran hormon adrenalin membuat detak jantung tidak normal. Semakin kencang detak jantung yang disertai pengerutan otot jantung, jumlah oksigen yang dikonsumsi pun semakin mengikat, meningkat. Marah dan emosi menyebabkan kadar kedua hormon ini meningkat dalam darah. Hal ini dapat mengakibatkan detak jantung dan menyebabkan tekanan darah tinggi. Ojo muring-muring supaya seger waras awak idawa umuri jembar reje sing sabar nggih samen tak tungano sabar tahan banting insyaallah senantiasa berusaha mencari jalan keluar tidak gampang putus asa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dad wa siril sari sairil asma'i was sifat. Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min sarri ma sonatu abu ulaka binikmatika alaiya wa abu ubidambi Fakfirli fa inna wula yakfirud dunuba illa anta Allahumma inna nas'aluka sabata fil amri wa nas'aluka al-azimata fil rusti Wa nas'aluka sukra nikmatika wa husna ibadatik Wa nas'aluka lisanan sadikan wa kalban saliman wa na'udhu bika min sarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka anta allamul ghuyub wa sallallahu ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin ma'assalama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh